Bima kolak tibi Yadaya Ya, lima khalaqtu bi yadayya Babu qaulillahi ta'ala lima khalaqtu bi yadayya Dan beliau mendatangkan hadis yang terkait dengan syafaat jadi syafaatul uzma syafaat yang tertera dalam hadis ini kenal dengan syafaatul uzma syafaat yang terbesar yang tidak ada yang memiliki hak dalam syafaat ini kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang paling afdal dari Bani Adam yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkaitan dengan masalah penghuni neraka yang paling terakhir khurujan perintah keluarnya mereka yakni Allah yang mengeluarkan tanpa syafaat dari Nabi SAW kemarin dalam halaman 97 ya kan? وجاء في الصحيح أيضا أنه يبقى في النار بقية لا تشملهم شفاعة الشفعاء itu faktor yang terakhir أنه يبقى في النار بقية لا تشملهم شفاعة الشفعاء فيخرجهم الله بفضل رحمته سبحانه وتعالى Inilah yang terakhir dari penghuni neraka. Setelah berapa kali? Empat kali Rasulullah SAW mengeluarkan mereka dari neraka. Sampai kembali sampai empat, empat kali. Kemudian terkait dalam masalah al-usad para pelaku maksiat atau dikenal dengan sahibul ashabul kabair. <clears throat> Orang-orang yang dikenal dengan ashabul kabair sebagai orang yang dikenal dengan pemilik dosa-dosa besar meninggal belum sempat bertaubat darinya. Maka selama mereka mati dalam keadaan Islam, mereka tidak akan abadi di neraka. Ya kan? Mau dikatakan di sini berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala wassawabu annahum laisu kuffaron wala mukhalladina khuludan daiman. Ini adalah usab Di atas lihat di sana di atas wa ammal usatul ladina matu ala tauhid. Al-mahkum bi islamihim hina matu. Lakin indahum jaraimu من الزنا والسرق أو السرقة أو الخمر أو الحقوق للوالدين الوالدين أو الربا أو شهادة الزور أو غير هذا من المعاصي التي لم يستحلوها بل فعلوها لأهواء ولشهوات ولأغراض هؤلاء تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم ولهم نهاية يخرجون من النار وإن شاء عفى عنهم لأسباب تقتضي ذلك بمحض جوده وكرمه Maka yang benar mereka adalah bukan kufar. Para pelaku maksiat yang mereka mati di atas tauhid. Yang mereka dihukumi dengan keislaman mereka ketika mati. Dan tapi mereka memiliki jaraim dosa-dosa berupa zina, mencuri atau khomer atau durhaka kepada kedua orang tua atau riba atau persaksian palsu atau yang lainnya dari maksiat-maksiat yang mereka tidak menghalalkannya. Bahkan mereka melaksanakan mengerjakannya karena ada hawa nafsu, karena ada syahwat, karena ada beberapa maksud tujuan-tujuan mereka dibawa kehendaknya Allah. Jika Allah menghendaki, Allah menyiksa mereka. Akan tapi mereka memiliki masa penghabisan keluar dari neraka. Jika Allah menghendaki, maka Allah memaafkan dari mereka karena ada beberapa sebab yang menuntut hal tersebut itu murni karena murni dengan karunia Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dikatakan wala mukhalladina dan daiman. Tidak kufar, tidak abadi dengan keabadian yang selamanya tidak. Balahum nihayatun bahkan mereka memiliki masa penghabisan. Yakhrujun minanar keluar dari neraka. Idza kanu matu alal Islam. Jika apabila mereka itu mati dalam Islam, laisu kufaron, tidak kufar walakin indahum ma'asin. Ma'asin. Kan tapi mereka memiliki apa? Maksiat-maksiat. Ma'asin ini jamak ala wazni mafa'il kalau diidapakan maka keluar yaknya juga ketika dikasih alif lam muhalla bil alif lam maka keluar yaknya al maasi atau maasihim maasiha dan semisalnya ini di keluar tapi mereka memiliki maksiat mati di atas kemaksiatan tersebut lam yatubu minha belum bertobat darinya maka mereka dibawa masih hanya Allah keadaannya Allah walahum amadun. Mereka memiliki amat memiliki waktu yang tahuna ilahi yang mereka akan habis kepada waktu tersebut dengan keluarnya mereka dari neraka. Dan mereka mutafawitun. Mereka itu orang yang bertingkat-tingkat. Tentang apa? Waktu dan masa mereka di dalam neraka bertingkat-tingkat tentang lama dan sedikitnya waktu ini adalah terkait dengan kadar-kadar maksiat-maksiat mereka ala dari ma'asihim yang belum bersempat yang belum bersempat bertaubat wahum mutafawitun tafawata bertingkat-tingkat berbeda-beda sesuai dengan kadar kemaksiatan-kemaksiatan mereka Minhum man tatulu bukan tatawala. Tatulu. Mudatuhu mudahnya fa'ilnya tatulu. Minhum man tatulu. Kalau tatawala itu seperti orang yang mulutnya panjang namanya tatawala bisa dikatakan apa tatawala jawa mulutnya panjang, apa mulut, mulut panjang? Suka ngomel? Ngomelin orang itu namanya mulutnya panjang. Hmm? Apa? Mulut panjang itu mana? Hmm? Nerocos, nah itu namanya man tatawwa tatawwala atau bisa apa? Komentar panjang lebar tanpa makna. Ada minhum man tatulu muddatu binar. Di antara mereka ada yang itu waktu tatulu panjang waktunya panjang di neraka ini mereka bagi bagi mereka yang belum sempat bertobat dari maksiat yang mereka lakukan dan mati jika Allah menghendaki maka disiksa sedang kadar dosanya jika Allah menghendaki maka akan ada perkara lain ini dimaafkan dan kita nggak bisa mulai kepastian siapa yang dimaafkan dari pelaku dosa besar yang dia belum sempat bertobat darinya. Maka beruntunglah seorang hamba muafak diberi taufik oleh Allah SWT sehingga bertobat sebelum meninggal dunia dari dosa-dosa yang ia lakukan. Dan siapa yang bertobat dengan tobat yang jujur pasti Allah mengampuninya, pasti. Bahkan Allah sangat bergembira dengan taubatnya hamba. Wa minhum man la tatulu dan di antara mereka pelaku maksiat yang mati di atas kemaksiatan mereka ada yang tidak panjang waktu di nerakanya. Ala hasabi ahwalihim wa ma'asihim. Nah, sesuai dengan kadar keadaan-keadaan mereka dan maksiat-maksiat mereka. Di sini tengok sini maasi keluarganya. Tadi di atas, lakin indahum maasin tidak keluar karena maktunan bawah. Ya toh? Harus perhatikan itu. Biar nggak salah nanti ketika kita melihat kalimat seperti ini. Ala hasabi ahwalihim wa ma'asihim. Wa kastratiha. Zamirnya kembali kepada apa? Masih maksiat. Wa qillatiha. Dan banyak dan sedikitnya maksiat. Kemudian Rasul, kemudian beliau Syekh bin Baz memberikan doa untuk kita semuanya para pembaca kitab ini razaqallahul jami'a ini jumlah doa iya semoga Allah memberikan rezeki al jami jami maksudnya apa di sini apa mana jami di sini Haidar semua siapa semua itu siapa ah Ridwan semua di sini siapa maksudnya apa semua di sini Ayo rezeki Abdurrahman. Rajakallahu al-jami'a. Ah. Ah, Abdurrahman. Hah? Apa? Bagaimana? gimana? Ayo, siapa? Ayo, Mbak. Mbak siapa? Ayo, Pak Utari. Hmm? Ayo, semua kita. Allah jami'a semua kita semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya lah gitu. Al jami maksudnya apa? Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya. Rezeki apa? Al afiyata. Keselamatan. Wala haula wala quwata illa billah. Dan dia ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Baik, ini makna razakallahu al-jami'a. Jami'u sini adalah kita, para hadirin di saat itu. Di depannya Sebin Bas ta'ala. Jadi dirinya beliau dan juga para yang hadir. Sekalian semuanya yang mengikuti daras ini diantaranya adalah kita dalam membaca syarh ini. Ikut mendapatkan apa? Doa dari beliau rahimallahu ta'ala. Razakallahu al-jami'a al-afiyata. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya. Rezeki berupa keselamatan. Dan lahir dan batin. Dan dia ada haul. Haul itu apa? Hala. Haul. Tidak ada daya dan upaya. Kekuatan itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Baik. Lanjutkan halaman 100 perhatikan. Dan itu tadi adalah al-sunnah wal Jamaah. Lain dengan Khawarij mu'tazila aman sar ala manhajihim. Seperti jamaah dikenal dengan jamaah LDI di negeri kita ini. Ini terkenal dengan Khawarij Cuma mereka bisa memiliki takiyah. Takiyah itu apa? Hmm? Apa? Takiyah apa? Menipu. Takiyah itu ya mengenal nifak. Mendirikan lain dari apa yang ada dalam hati mereka. Tapi pertanyaan, soal sin itu namanya soal. Sin itu maknanya ada soal. Ahsanallah ilaika. Apa maknanya? Ridwan. Ahsanallah ilaika. Apa ajar? Eh, semoga Allah membuat bagus kepada engkau wahai siapa? Syekh bin Bas. Jadi yang bertanya Sebelum mengutarakan pertanyaannya, mengucapkan doa dulu. Mendoakan Syekh bin Bas. Ahsanallah ilaik. Qauluhu an Nuh ini pertanyaannya. Qauluhu an Nuhin alaihissalam innahu awwalu rasulin ba'asahu Allahu ilal ard Qauluhu tentang perkataan yang tertera dalam hadis Eh perkataannya apa? Perkataannya manusia di saat itu. Bukan perkataannya siapa? Adam alaihissalam. Perkataannya Adam tentang Nuh. Anu namanya tentang. Qalu anu yang eh, perkataannya Adam tentang Nuh. Ketika mereka datang kepada Adam, Adam iktadara, menyampaikan udur, nggak mau menjadi ah, perantara antara mereka kepada Allah. Kemudian pergilah kepada Nuh. Dia adalah awalul rasulin ba'asahullahu ilal ard. Ini perkataannya Nuh. Perkataan sudah berhubungi kepada Adam. Qauluhu anin an Nuh. Qaulu Adam an Nuh. Itu perkataannya ada tentang Nuh. Di mana Adam memberikan pengarahan kepada orang-orang yang datang kepada beliau supaya datang kepada Adam saja, kepada kepada Nuh saja. Kenapa? Karena Nuh adalah awalu rasulin ba'asahullahu ilal ard. Utusan Allah yang paling pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Ilal ard ini adalah kepada penduduk bumi. Bukan ke bumi kosong tanpa orang diutus seorang rasul kepada bumi tersebut. Maksudnya kepada penduduk bumi. Wa Adam wa Idris alaihissalam kana minar rusul? Nah, ini pertanyaannya. Dan Adam dan Idris alaihi wasallam semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada keduanya Adam dan Idris. Apakah keduanya termasuk daripada Rasul ya Syekh? Nah, gitu maksudnya. Adam dan Idris apakah keduanya termasuk dari kalangan para rasul? Maka jawabannya Adam Rasulun ila nafsihi wa ila burriyatihi. Nah, Adam jawabannya saya bin Bas Adam adalah Rasulun utusan kepada dirinya sendiri dan kepada keturunannya tok. Ini kalau kita katakan Adam itu Rasul. Nah, Jika dikatakan Adamnya adalah Rasul, maka dia adalah Rasul yang diutus oleh kepada dirinya sendiri dan kepada keturunannya. Duria, Apa duria? Keturunannya. Ma ba'du wa asyirku. Ma ba'du wa asyirku bacanya seperti itu. Apa mana ma ba'du? Sebelum? Aywa belum terjadi belum terjadi syirik ma ba'du wa asyirku. Artinya Adam diutus oleh Allah ke muka ke, ke bumi sebagai utusan Allah untuk sendiri sendiri dan keturunannya belum terjadi syirik mabadu. Kenapa dikasih harakat ini? Biar kita nggak salah baca. Ma waktu syirik. nggak bisa repot. Kalau ma jadi apa? Setelah terjadi syirik ini keliru. Sebelum terjadi syirik. Hmm. Seperti kita bilang, Aina Erdogan. Antum jawab lam yakti ba'du. Nah, lam yakti ba'du. Artinya apa? Gimana ngertiannya? Kita tanya, aina Erdogan. Antum jawab lam yakti ba'du, Ustaz. Belum datang. Nah, belum belum belum lagi dah, belum datang. Nah, belum datang. Lam yakti pak Seperti itu. Itu Ya, ba'du yo sebagai lam yakti ba'du yo untuk menafikan apa? Datang tadi. Lam yakti ba'du. Burung toko meneh. ntar lagi. saya yakti riban Dan akan datang bentar lah lagi. <clears throat> Kenapa? Ayo itu, seperti itu. Nanti kalau ketemu ketemu orang Arab, mereka paham. Ketika antum ketika antum ditanya, enam bulan?" Antum jawab, yang tiba dulu. Dah, diam dia pak, Oh, belum Nah, belum datang. Lam ya'kul ba'du. Hal akala Zaidun? Siapa? Eh, kamu jawab apa? Lam ya'kul ba'du. Sama saja, belum makan. Nah, itu orang Arab paham apa? Maka sini ma ma ba'du wa kasir Sebenarnya mengatakan belum terjadi syirik ketika Adam diutus ke muka bumi untuk diri sendiri dan untuk keluarganya. Wa Nuhun awwalu rasulin arsalahu Allah ila al-ard ba'da wuku isyirkila. Sedangkan Nuh adalah utusan yang paling pertama Allah mengutus beliau ke penduduk bumi, nah, ke ila al ard. Tadi di atas ila al ard. Setelah terjadinya syirik, Nah ini perhatikan. kan? qala ba'dun min ahli ilm fi Adam alaihissalam la bi rasulin. Nah ini perhatikan kan ada khilaf. Wa qala ba'dun. Kenapa kok ba'dun? Karena terputus dari apa? Sebagian ahli ilm, sebagian orang. Wa ba'dun min ahli ilm. Wa ba'du al-bisa. Nah berkata sebagian dari alul ilm tentang Adam, fi Adam, tentang Adam. Alaihissalam. Beliau laisa rasul, maka beliau bukan rasul. Walakinnau nabiyyun faqat. Akan tapi beliau cuma nabi saja. Auhallahu ilaihi bisyar'in indar alaihi wa wa jama'atu duriyatuhu. Nah, wa duriyatuhu. Auhallahu alaihi Allah ilaihi Allah memberikan wahyu kepada Adam ini dengan syariat daraja alaihi. Bisar'in daraja alaihi. Daraja ini fi'il madhi. Dan ya Daraja alaihi huwa. Nah, kenapa itu huwa? Karena di situ ada jamaah. Maka huwa wa jama'atuhu. Daraja ini fi'il madhi daraja. Fi'il madhi fa'ilnya dia Adam alaihissalam dan Jamaahnya beliau Adam dan keturunannya. Ini yang menjalani, melewat, yang melalui dan menjalani syariat yang Allah wahyukan kepada beliau. Mafum? Ini sebenarnya dulu mengatakan seperti itu. Ada mengatakan dia bukan nabi, tapi dia Abul Basar. Abul Basar. Bapaknya menungso. Abul Abdul Basar, Basar manusia. <clears throat> Maka kalau kita katakan Rasul ya tadi dengan takkid dengan batasan Rasul Allah utus Adam kepada dirinya sendiri dan kepada keluarganya saja. Kalau kita katakan Nabi ya tadi juga ya kan sama saja penjelasannya. Daraja alaihi wahyu yang beliau terima dari Allah adalah beliau lewati, beliau jalani bersama jamaahnya. Wa man Nuh alaihissalam fahu awalu rasulin. Adapun Nuh alaihissalam maka beliau adalah awal utusan Allah yang paling awal. Kama qala Adam alaihissalam lamma qala lil umma idhabu ila nuhin fa innahu awwalu rasulin. Sebagaimana perkataannya Adam alaihissalam. Yang tertera dalam hadis yang panjang telah kita baca kemarin itu. Tatkala Adam bilang kepada umat, umat yang datang kepada Adam saat itu supaya apa? Dia menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Dan mereka supaya dapat segera penyelesaian dari Allah. Ini nanti pada hari kiamat. Tetkala Adam bilang kepada umat, pergilah kalian kepada Nuh, maka sungguh ia adalah awal rasulin. Pak Faiz, bangun. Beliau adalah apa? Rasul yang paling pertama. Wa sayyidun. Nah ini perhatikan. Syekh bin memberikan penegasan bahwasanya Rasul yang paling pertama adalah Nuh, ini adalah perkataan yang bagus. Ini tarjih dari beliau dan juga alim yang lain. Fa'inna inna nubuwwata di Adam wa nabiyyu yuha ilaihi bisar'in yasiru alaihi wa ya'budullah bihi. Adapun masalah nubuwa, kenabian, ini sabitatun. Nah, bisa ditetapkan bagi Adam alaihissalam. Kita memberikan ketetapan bahwasanya Adam adalah nabi. Di sini juga saya Bas memberikan suatu kepastian bahwasanya Adam itu adalah nabi. Dan nabi adalah yuha ilaihi. Nabi itu adalah seorang yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat besarin. Tengok dengan syariat. Yasiru alaihi yang berjalan di atas syarat itu dan dia beribadah kepada Allah bi dengan syariat tadi. Hah? Rasulullah walladhi yu'maru bitablik. Nah ini perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Nabi itu diberi wahyu kepadanya dengan syariat yang ia jalani di atas syariat tersebut daraja dan yasir sama saja. Saro yasiru daraja ya deruju sama saja menjalani apa? Teraja naria. Apa maknanya? Sepeda mo motor. Ya kan? Teraja naria. Itu namanya apa? Sepeda mo motor. Ya kan? Kalau teraja saja sepeda ontel, tanggo melaku, atas teraja tadi. Ini banyak jalan. Tapi Rasul walladhi yumaru sedangkan kalau Rasul itu adalah dia yang diperintah untuk menyampaikan Yuk maru kita beli nas diperintah untuk menyampaikan kepada manusia itu rasul ini definisi yang masyur yang kita lewati berkali-kali tentang perbedaan antara nabi dan rasul jika ada yang dikatakan rasul itu pun tadi di atas rasul nila nafsi wa ila duriyatihi. tapi yang katanya yang berkata katanya yang kuat adalah yang memiliki gelar rasul adalah pertama kali adalah Nuh. Sebagaimana pernyataannya Adam dalam hadis yang telah kita baca. Wa yahtamalu annahu mislu ma taqaddama annahu rasulun wa nabiyyun. Walakin qabla wukul syirki. Dan juga ada ihtimal, ada kemungkinan bahwasanya Adam annahu dhamir ini kembali kepada Adam. Seperti apa yang telah lewat bahwasanya dia adalah rasul dan juga nabi. Akan tapi sebelum terjadinya syirik Tengok sebelum terjadinya si sirik. Kalau Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma kana Adamu wa asharatu wa asharatu kurun kurunin ba'dahu kulluhum 'alal Islam min dzurriyyati. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dulu Adam dan sepuluh kurun setelahnya seluruhnya di atas Islam. Artinya apa? Belum ada kesyirikan dari keturunannya 10 kurun hatta waka syirku fi qaumin sehingga terjadilah sampai terjadilah syirik pada kaumnya Nuh Farsalallahu ilaihim Nuhan alaihi salatu wasallam maka Allah mengutus kepada kaum tadi mengutus Nuh alaihi salatu wasallam Fakana awwala rasulin bin ila alil ard ba'da ma waqa'a syirku maka fakana Nuhun awwala rasulin maka adalah Nuh adalah Rasul yang paling pertama binisbah keterkaitannya kepada alul ard diutus ke penduduk bumi setelah terjadinya syirik pada penduduk bumi. Nah setelah itu nggak akan selesai syirik sampai hari kiamat. Ya kan? Maka dengan demikian kita harus benar-benar mengetahui apa itu syirik. Sehingga kita bisa menghindari darinya. Arab besar lah lisari lagi li tawaki wa man lam yarif syarra min al khairi yaqa fihi aku mengenal keburukan bukan untuk kulakukan keburukan tersebut tetapi untuk ku menghindari darinya maka para siapa yang tidak bisa membedakan antara buruk dan baik dia akan terjatuh dalam keburukan apa itu Nah kalau itu kita harus mengenal apa itu buruk biar kita bisa menjauhi. Kalau kita nggak tahu itu keburukan, maka buruk pun kita anggap ah, baik. Sehingga kita terjebak dalam keburukan nggak terasa. Demikian juga syirik. Kita harus tahu. Dan syirik harus kita kenapa? Karena kita masuk diperintahkan untuk ketahui. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min sekabir wadul muska. Bahkan kalimat la ilah, illallah kalimat yang di situ pengertiannya adalah apa? Berlepas diri dari syirik dan menetapkan al uluhiyahnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tahu maka dia mengucapkan tapi ibaratnya keledai membawa ki kitab. Dibawa ke sana kemari nggak tahu apa yang dibawa. Sekarang banyak manusia yang kayak keledai ngomong la ilaha illallah siang dan malam tahu nggak? Tapi nggak tahu tentang konsekuensi maknanya. Beda dengan Abu Jahal. Beda dengan kawan-kawannya Abu Jahal karena tahu kalimat tadi mengandung tabari berlepas diri dari syirik, maka nggak mau mengucapkannya. Kalau sekarang manusia mengucapkan kalimat tadi tapi tidak tahu tentang maknanya, nggak tahu tentang tuntutannya sehingga cuma ngomong saja, ya kan? Kayak burung apa? Burung apa? Hmm? Apa? Bu, bu, bu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa nih kan Assalamualaikum. Kita datang pun dia Assalamualaikum, kita pergi juga Assalamualaikum. Nah. Ya kan? Kita datang mana tuan rumahnya? Assalamualaikum. Nah itu, dia tidak tahu apa mananya bawah dibawa diucapkan oleh burung beo tadi. Nah itu, orang-orang sufi seperti itu, bahkan jamaah tablik pun seperti itu. Kita tanya apa mana la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Goblok goblok apa? Goblok goblok kayak wedhus kok. Wedhus kok. Ayo. Jangan tablik. Ya. Kita ajak untuk mama kalimat la ilaha illallah. Jawabnya apa? Ya, jawabnya kita jalan-jalan. Sebab dapat apa? Dapat iman. Dapat iman otomatis dapat il ilmu. Kalau belajar dari ilmu. Tapi kalau jalan-jalan salah dapat iman. Dengan iman otomatis dapat il ilmu. Demikian falsafahnya sama tablik, sama asak black. Antum tahu black kerupuk, sini kerupuk. Asmara, kerupuk asmara tahu? Ada kerupuk asmara tahu? Ayo, kita jadi black. Gelodak, gelodak, gelodak, gelodak. Hmm. Baik. Nah, mereka benci mati-matian dengan dakwah salafiyah. Kenapa kan dakwah salafiyah dakwah yang mengkritisi tentang manhajnya mereka, mereka berjalan apa? Usul usit, usul sittah. Cuma punya usul sittah, teman tahu? Kita sering belajar usul Mereka juga punya usul tapi usul apa? Usul sittah apa? Model kayak Abu Abu Jahal, ke dan semisalnya. <clears throat> Baik. Soal Allah angka? Nah, pertanyaan yang kedua. Yang bertanya mengatakan Allah angka apa ini pluralism? Kenapa? Artinya apa? Ayo, engkau. Semua kalau mau engkau ya Syekh. Qauluhu fa idza ra'aitu rabbi qauluhu damiru kepada siapa di sini? Hmm? Liru. Siapa? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu Zamir hu kembali kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad. Faidah itu Rabbi. Ah, maka bila ketika aku melihat Rabbku, Waktu lahu sajidan. Aku tersungkur dalam keadaan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi pertanyaannya, ya dulu ala annahu yara rabbahu. Ya, apakah konteks ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu melihat Allah? Jawabannya apa? Naam sarihun. Yarahu yaumal qiyamah. Naam. Sarih. Gamblang. Bahwasanya beliau Nabi melihat Allah pada hari kiamat. Apa ini? Nah. Wal mu'minuna yarawnahu yaumal qiyamah ya, dan juga orang-orang mukmin melihat Allah nanti pada hari kiamat. Melihat dengan apa? Dengan mata kepala mereka. Bukan melihat dengan ilmunya. Kan yarawna ru'yatan, ru'yatal basar, ru'yatal ain. Ya kan? Kalau ru'ya dengan hati bukan ru'ya maknanya apa? maksudnya apa? Ru'ya. Bukan itu Ru'ya. Dengan mimpi. Kalau dengan hati ru'yun. ya, zamannya aro, Kalau ru'ya zamannya ruah. Kalau ru'yah kan jamaknya ru'yat. Nah itulah ro'a memiliki tiga masdar yang beda makna. Sesuai dengan kaitan masdar tersebut. Dalam satu kalimat. Maka di sini benar-benar Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh orang-orang mukmin dengan mata kepala mereka. Nah, dilihat juga oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Dan ini nikmat yang paling terbesar bagi orang-orang mukmin telah surga yang Allah berikan kepada mereka. Mereka melihat apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ru'ya nggak harus idrok. Kalau idrok itu meliputi. Hmm. Perhatikan. Jadi di sini kita mengetahui dari beberapa faedah yang telah kita lewati diantaranya adalah yang terakhir ini. Orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka, bukan dengan cuma hati atau bukan dengan mimpi, tapi dengan mata kepala mereka. Ini beruntunglah bagi orang-orang yang memiliki iman. Hmm. Alul mengingkari ini. Alul bidah mereka mengingkari apa? lan. Lan apa? Di situ apa? Lan taroni. Lan temannya apa situ? Mereka mengatakan lan adalah untuk takbit. Apa takbit itu? Nafiu takbit dengan lan. Penafian yang selama-lamanya pakai lan. Nah, ini salah. Bahkan lam adalah bukan untuk penafian selama-lamanya. Ya, bahkan dikatakan oleh, oleh Ibnu Malik siapa yang siapa yang hafal? Man qala bilan mu'abbada fa qul urzik fa sibahu fa Saya mengatakan lam itu adalah untuk makna ta'bid, maka perkataannya adalah kau tolak. Tolaklah pertanyaan. Yang selainnya kau harus mendukungnya, membelanya. Dari situ mereka mau memenafikan apa? Ru'yah. Jadi kalian dari kalian Mu'tazilah. Baik, salam lanjutkan. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang bernomor Sab'al Farba'mi'a eh Ahdasar. Hadis yang bernomor sebelas. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abu Yaman. Akhbarana Su'aibun. Nah, tengok Su'aibun Munsharif tak sini? Su'aibun mun Munsharif. Ya Bukan bu, tapi bun. Berapa kemarin nama nabi yang Munsharif? Berapa? Enam. Siapa aja? Sulaiman. <laughs> Sulaiman. Sulaimanu bukan Sulaimanun. Sulaiman, Sulaiman. Aywa. Aywa. Sin Samla. Sin Samla. Saleh, No, Suhaib, Muhammad, Lut, Hud. Nah itu. <clears throat> Ini antaranya. Akhbarana Suhaibun, haddatsana Abu Zinad, an al An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah kal qala Rasulullah sallam bersabda, "Yadullahi mal'ai." La yajiduha nafakotun saha apa sahaun sahau billail sahaun layla laila wan nahara wa kala araitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal arda فإنه لم يجد ما في يده وقال أرسو على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع Ini semuanya ya kau perhatikan isbat tentang ya Lima kolak tu biyadaya. Bab yang kita baca lima kolak tu biyadaya. bab kaulillahi ta'ala lima kolak tu biyadaya. Kemudian ada sepanjang tadi yang kita baca di sana apa? Nah, ada yang berbunyi gimana? Mana nasnya? Ingat, dilihat lagi. Hah? Khalaqal khalaqallahu biyadihi. Ya kan? Amataran nasa khalaqallahu biyadihi. Nah ini. Tengok itu halaman 89. Amataran nasa khalaqallahu biyadihi. Ini adalah demi menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini, di sini dikatakan di sini tengok. Yadullahi mal'a. La yaghiduha nafaqatun saha'ul laila wan nahar. Wa qala ara'aytum ma anfaqa mudhu khalaqas samawati wal arda fa innahu lam yajid ma fi yadihi. Wakala arsu 'alal ma' wa biyadil ukhra al-mizanu yakhfidu wa yarfa. Nah, ini juga penetapan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bantahan terhadap siapa? Mu'tazilah. Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'attilah. Aman syakala syakilatahum. Yang mereka mengingkari tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Alasan mereka kalau kita tetapkan tangan bagi Allah dan tangan yang sebenarnya, yang hakiki, maka akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka enggak boleh. Dengan demikian kita nafikan tangan tadi kita takwil. Dengan arti apa? Kudro dan yang semisalnya. Ada Imam Bukhari Taala di sini termasuk dari kalangan para orang-orang yang apa? Sabitun, Ya, sabitin, sabitin, Istilah mereka orang-orang pulang dari kiamat punya istilah sahabitin. Nah ini. Nah ini sahabitin sebelumnya termasuk dari kalangan Syekh wa Imam Bukhari termasuk dari kalangan sahabitin. Kokoh dalam guncangan ahlu taktil. Beliau rahmatullah nah, mengajari kita memberikan ketetapan sesuai dengan apa yang Rasulullah tetapkan di antaranya adalah hadis ini menetapkan bahwa tangan adalah sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang mulia. Yang ngantuk, yang ngantuk, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Ayo. Hadis yang selanjutnya. Nomor 7412. Hadasana Muqaddamu benu Muhammad ibn Yahya. Kalau hadasani Ami. Al-Qasim ibn Yahya. An Ubaidillah an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu ma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha yakbidu yaumal qiyamal arda yakbidu. Dengan apa? Dengan tangannya. Wa takunu samawati bi yamini thumma yaqulu annal maliku. Ya Allah menggenggam. Jadi Allah punya genggaman. Allah punya sifat genggaman, punya tangan dan punya sifat genggaman. Supaya Allah menggenggam nanti pada hari kiamat bumi. Watakunu samawatu dan langit-langit itu berada di tangan kanannya. Di tangan dalam genggaman tangan kanannya. Tengok, langit yang ada tujuh. Dalam genggaman tangan Allah SWT yang sebelah, yang kanan. Semayakul kemudian Allah berkata, Anal maliku, saya adalah raja. Tengok. Nah, Inilah penetapan tangan bagi Allah Azza wa Jal dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah demi mengikuti hadis ini. Lain dengan ahlu bidah yang menyebar dan merata di negeri kita ini dari kalangan para penuntut ilmu, ilmu agama, orang-orang sufi yang pulang dari pesantren ketika antum tanya apakah bapaknya tangan langsung katelen, kerogen kayak kena rawi. Apa? Kemudian juga kita ketetapkan Allah berada di atas arus juga gatelan. Nah. Wahabi, wahabi, wahabi itu bunyinya. Oh, dipimpin oleh para cila dari Mesir. Seperti siapa? Hah? Siapa dari Indonesia? Nah, yang terkenal sekarang katanya siapa? Hmm? Wong Riau. Tersamat. Nah, Eh? Ayo dan yang lain. <clears throat> Di Riau sana banyak tokoh-tokoh seperti itu. Di Jawa pun lebih banyak lagi. Maka beruntunglah ahlu sunnah wal jamaah dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan untuk mengikuti akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para salafus salih. Baik. Baik rawahu Sayyidun al-Malikin Faqala Umar bin Hamzah sami'tu Saliman. Salim putranya Ibnu Umar. itu Ibnu Umar. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada dengan hadis yang tadi di atas kita baca. Innallaha yaqdul yaumal qiyamah al-ardha wa takun samawati bi yamin tsumma yaqulu annal malik. hadis berakam sabah al-barbami wa salasata asar wa qala Abu Yaman akhbarana Su'aibun an Zuhri akhbarani Abu Salamah an Abu Hurairah anhu annahu qala qala kalau Rasulullah SAW, yakdullahul ardo. Ada sini juga ada di Sahih Muslim. Jadi mutafakun alai. Allah menggenggam bumi. Tengok. Allah menggenggam bumi. Dan banyak lagi penjelasan tentang masalah ini yang terbaca kalau bisa dalam kitab Sawaikul Mursalah. Sawaikul Mursalah, sawak itu artinya petir, petir-petir yang dikirim mursalah kepada Jahmiyah dan Mu'attilah. Kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Judul kitabnya itu petir-petir yang dikirim kepada Jahmiyah dan Mu'attilah. Ya kan? Petir apa situ adalah? Petir yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan kalamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Terkait dengan penetapan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah demi menghantam dan menyambar dan menggerebek Mu'attilah dan Jahmiyah yang mereka ha, mentaktil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Indonesia ini ya kan banjir seperti itu. Banjir Mu'attilah. Khususnya dalam organisasi yang ada di negeri kita ini yang terbesar Muhammadiyah dan NO dan yang lainnya. Fek mencep di antara mereka seperti itu. Alul bidah khurafiyun. Mentaktil memerateli sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sudah hawa nafsu mereka. Dan mereka punya kaidah tauhid yang berbunyi apa? Kullu nafsin awama tasbiha aw wilhu aw fawwidhu warum tanjiha. Ini kaidah tauhidiyah. Untuk mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita mau adem aja merembukan dakwah bareng-bareng bersama alul bidah mu'attilah. Tidak bisa kalau mereka gak mau takut dari bid'ah mereka, ayo ya selamat tinggal la salama wala kalama ba'dahu. Mati mati dan kono. Paham ya, Pak? Nah, itu. Alhamdulillah. Maka semoga Allah memerangi orang-orang yang punya lisan mau mengatakan salafiyah kepada organisasi sesat dikatakan salafiyah. La ilaha illallah. Qatala lisan lisan al-juhala. Semoga Allah merangi lisannya orang-orang bodoh. Hizbiyah. Tapi syarah. Wa hadha isyarun ila qawlillahi ila qawli jalla wa ala wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah. Was matwiyatun biyamini. Nah, tengok di sini. Wa hadha isyar wa hadis tadi di atas kita baca tiga hadis tadi. Nomor 11, 12, 13 setelah 7400 itu semuanya adalah isar kepada firman Allah Jalla wa ala wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan sedangkan seluruh bumi nanti pada hari kiamat dalam genggaman Allah. Nah. Dan langit-langit dilipat di tangan kanannya. Matwiyatun. Matwiyat. Tawayatwi. Matwin adalah isim maf'ul. Dan langit-langit itu matwin dilipat di tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. wa yaqbidul arda yamal qiyamah ala adamatiha wa sa'atiha wa yatwi sama'a bi yaminih wal arda bi shimalih wa kilta yadayhi yaminun mubarakatun jalla wa ala huma yaminun fil fadl was syaraf fayahuzzuhunna tengok di sini maka Allah menggenggam bumi nanti pada hari kiamat. Nah, ala azamati wa saatiyah. Dengan begitu besarnya bumi itu dan luasnya digenggam oleh Allah Jalla wa'ala. dan melipat langit dengan tangan kanannya dan bumi berada di tangan kirinya dan kedua tangannya adalah kanan. Penuh berkat Jalla wa'ala. kedua tangannya. Keduanya adalah tangan, keduanya adalah kanan dalam keutamaan dan kemuliaan. Kedua tangan Allah adalah kanan sisi kemuliaannya dan keutamaannya. Bukan kok seperti tangannya Bani Adam. Kalau kanan itu lebih kuat daripada yang di kiri. Paham tak? Bahkan kanan lebih sempurna daripada yang kiri lebih mulia. Buktinya pemberian dan mengambil kalau bisa dengan tangan yang kanan. Untuk setidaknya dengan tangan yang di kiri. Maka kemuliaan lebih mulia kanan daripada kiri bagi Bani Adam. Adapun Allah Azza wa Jal, kedua tangannya adalah dalam kemuliaannya dan keutamanya adalah nggak ada beda antara kiri dan kanan. Maka dikatakan wakil daya dayi yamin kedua tangannya adalah kanan. Fayahuzzuhunna nama Allah menggoncang Azza yahuzu Azza yahuzu Allah menggoncang hunna apa tadi? Langit-langit tadi dan bumi. Dan Allah berkata, Anal Malik saya raja. Aina mulukul ardi, mana raja-raja bumi? Aina jabbarun, mana? Aina raja-raja yang mereka itu adalah tukang pangkas, tukang kompas, menghabisi hartanya manusia, ya kan? tukang membantai para orang-orang yang sombong. Aina mutakabirun, mana orang-orang yang sombong? lahul mulku subhanahu wa ta'ala wa kullun khadi'un khaifun wajidun wa kullun seluruhnya ya kan seluruhnya dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala khadi'un tunduk khaif takut wajidun simfail wajila yaujalu wajila yaujalu fawa wajidun takut wasilah jalu bukan wasilah jalu atau ya yajilu wasilah jalu takut jadi demikian perhatikan ya kuat ini penjelasan yang sangat ringkas dan alhamdulillah berbarokah kalau ingin panjang ya kan maka kembali kepada kitab-kitab yang tadi kita isyaratkan diantaranya adalah Sawaikul Mursalah. Cuma membutuhkan apa? Membutuhkan kekuatan dalam memahami makna kalimatnya Ibnu Qayyim sekalian juga membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena akan kadang-kadang orang itu sudah bosan membaca satu lembar dua lembar langsung tinggalkan. Ada di sini ringkas oleh Syekh bin dengan jawaban yang ringkas ataupun dengan penjelasan yang ringkas. Soal menasih, Soal menasih. Siapa syekh di sini? Syekh bin Jadi sebenarnya juga tanya kepada murid-muridnya, "Maka qala syarih?" ala wa qala Umar bin Hamzah awal awil aini apa yang dikatakan oleh syarih ini pensara apa pensara Sahih Bukhari terkait dengan qala Umar bin Hamzah atau apa yang dikatakan, apa yang dikatakan oleh al, al aini al aini juga punya syarah al Bukhari ini pertanyaan dari saya. Karena kan mau tanya? Kenapa saya tanya? Karena beliau buta. Enggak membaca, jadi tanya kepada muridnya, apa yang kalian lihat dari syarah seperti apa seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya tentang Umar bin Hamzah dan yang lainnya. Jadi saya harus tanya kepada murid-muridnya karena belum tahu membaca, karena beliau bu, buta. Tapi juga syarah bahasa Arab Muria yang itu oleh Syekh Fale Fale Alumahdi Itu juga beliau buta sejak umur 10 tahun sudah buta. Sejak umur 10 tahun sudah buta. Tapi enggak berhenti dari belajar sehingga menjadi seorang alim. Sa'fale al-Mahdi. Fale bin Mahdi. Punya sara risalah apa? Tuhfat Tuhfat itu Mahdiyah. Ya kan? Ala risalah Kadmuriyah. Disarah oleh Syekh Fale. Muridnya Syekh Muhammad, Syekh Ibrahim. Beliau masih kecil sudah buta, umur 10 tahun sudah buta. Tapi nggak berhenti dari belajar. Terus belajar terus sehingga bisa mensara beberapa kitab bahkan menjadi dosen. Bukan tapi jadi dosen. Apa ya Pak? Demikian juga saya bin Bas sejak kecil sudah buta. Nabi juga demikian ilmu bukan ya, sebagai pemendung bagi orang yang buta bahkan menjadi seorang imam dari para imam seperti saya bin Bas di sini. Maka bersyukurlah bagi kita semuanya kita diberi oleh Allah apa nikmat yang sangat besar berupa kita bisa melihat membaca kita syukuri semoga saja Allah mengampuni dosa-dosa kita dari apa gangguan mata yang diberikan kepada kita ini. Baik. Saya selalu cukupkan dan kita sambung lagi kita berkata alhamdulillah